اللحن إلى كم ينقسم إلى إلى نعم ماذا ما من اللحن الجلي القراءة في القراءة سواء سواء ما عندك لما خل بالمعنى أم لم يخل ولماذا سمي جليلا عندك يا ثمامة Kenapa dinamakan jalian? لماذا سمي عندك أخيف اشتراه في معرفته في معرفته نعم الناس جميعا على الناس جميعا مثال تبديل حرف بحرف مثال المستقيم المستقيم مثال آخر ها؟ مثال آخر تبديل الحرف بحرف الذين الذين مثال آخر المغضوب المقضوب مثال آخر ذكر مثال آخر تبديل حرف بحرف Tidak harus dari buku. Lembek. Kulti. Al-Kulti. Al-Quran. Hah? Hah? An'amtu alaikum an'amti. Naam. Esyara. الحرف او شكل تبديل حرف بالحرف عندك ها ايش ايش ارفع صوتك ضالين موجود في القرآن ضالين أم لابد بألف واللام Ngerasain? Hah. Ad-dallin bi ad-dallin. Faham tak Taufik? تبديل الحرف بحرف ثانيا ها ماذا يا فؤاد ايش يعني تبديل ماذا تبديل ماذا mengganti apa dengan apa Alan tabdil al-harf bil harf. Ini merubah huruf dengan huruf lain. ثانيا عندك تبدل ماذا وماذا Perubahan apa dan arah apa maksudnya gitu. Tadi perubahan huruf dengan huruf lain. Sekarang perubahan apa dan apa? Hendak Haris. Hah? Bukan contohnya perubahan apa dan apa? Harakah ma harakah? Contohnya An'amta an'amtu. Naam. هذه harakah من harakah تبديل harakah من harakah عندك contoh lain ربي Rabbu. نعم contoh lain sudah tadi contoh lain lam yalid lam yalida contoh lain nah contoh lain huruf dengan apa harokat dengan harokat aja dah bil haki bil haku contoh lain tinggal nggak, tinggal di hurufnya yang dihafal apa begitu saja kok repot hmm. alhamdu alhamdi lillahi lillahu rabbil rabbul alalamina alalaminu ini banyak sekali contohnya harakah dengan harakah nah ثالثا تبديل ماذا بماذا عندك ايش زيادة المد هكذا زيادة المد ها زيادة الحرف tambahan huruf contohnya man kana man kana contoh lain ah minkum minkum minkum hmm. contoh lain tambahan huruf عندك Hah? Naam, bakhila. Naam. Sudah lain. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Yang berikutnya tabdil apa dengan apa? Endek. Yang keempat, سرعان المسار ها عندك أكيان كان لي مراجعة sebelum درس عندك ايش لماذا حذف التشديد نعم مثال كثير جدا في القرآن رب العالمين رب العالمين بدون تشديد بحذف التشديد menghilangkan tasdid فالآخر عرف بعرف contoh lain ايش Eh, Al-Quran marraja atau marraja? Mana, mana coba? Ya benar mana? Hah. Eh, nah, kif. Ini membuang tasdir sekarang. Yang membuang tasdir sekarang. Yang paling fatal contohnya apa? Iyaka, iyaka dengan iyaka. Nah. Iyaka dan iyaka. Do asyams. Artinya apa? Nam do sinar matahari. Hanya kepada sinar matahari kami menyembah. Nah, dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Nah, Iyaka, iyaka dibaca iyaka biduni tasydid, bihadfi at-tasydid. Baik, khamisan. Hah? Ziyadah at-tasydid. Contohnya ⁇araf, ⁇arafa, Ziyadah تشديد ⁇arafa. في سورة عرفات عندك عندك عندك يا آدم عرفاء بالتشديد يعني عرف بعضه بالتشديد الآن بالزيادة مرج مرج contoh lain عندك Balikan sini, eh. Namanya siapa? Hah? Fauzan. Perhatikan sini ya Fauzan. Contoh lain. Penambahan tasdid. Andak Farihal Mukhallafun Farihal Mukhallafun contoh lain ايش ان الله لماذا contoh lain enggak jihad kadzalika kadzalika misalnya banyak sekali aywaja aywaja misalnya banyak sekali di Al-Qur'an Baik. اللحن الخفي عندك يا عبد الرحمن ما معنى اللحن الخفي ها اللحن الخفي عندك يا سيف عندك عندك عندك يا عبيدة ايش perubahan مراجعة مراجعة عندك يا مسعود لله دون المعنى نعم هذا مثال عندك يا تمام ايش تنظر لا تنظر خطأ الخفي الخطأ الخفي الخفي عندك عدم تمام إتمام القراءة مثلا في الضمة نعم عادان قراءة الضمة نعم عدم قراءة ما بإتمام الضمة نعم الضمة مثال الضمة عندك ايش الضمه عندك ايش ونعوذ المغضوب نعم الضمة مثل الآخر المؤمنون كافرون banyak آه. sekali gimana contohnya sulit-sulit ايه مثل آخر يوفون بالنذر ويخافون طيب ثانيا نعم فتحة contohnya Contoh fathah banyak sekali Al-Quran Anda-anda sedih tidak sempurna pengucapan fathah. Eh, gimana ini meraja? Ini firman Ash. Tidak sempurna pengucapan fathah. Ibrahim. Nam, al-batil dibaca al-batil بالباطل نعم الآخر آمين baca آمين آمين نعم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti ini. Tidak sempurna pengucapan Al-Fathah. Ar-Rahmanir Rahim. Ah. طيب ثالثا عندك يا فؤاد نعم كسرة sempurna pengucapan kasrah misal يجهر به نعم فردوس من الآخر كسرة Hmm. Nah ya Saif safe. Anda ya, Harith tidak sempurna dalam pengucapan kasroh. Anda ya Rahman Ya percuma ya. Esh Tungzirhum Nah banyak sudah Al-Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Maliki Yaumiddin Amin nah. Enggak sempurna ucapan apa? <laughs> Enggak Ini meraja seru meraja Ini meraja Anda Rabi'an Anda ke Jadi Ziyada kalau kalah misal Ya, fadli nah contoh lain tambahan kalau kalah, nastain al-maghdubi contoh lain anda ya fatah Alhamdulillah mana kalau kalahnya, al taib alhamdu taib misal akhir indak ya عندك عندك Amin. Nah, atau kebalikannya. Tidak membuat kolkolah yang seharusnya kolkolah. Contohnya, tidak membaca kolkolah, padahal seharusnya kolkolah. Contohnya, mana? Ini tidak ada kolkolahnya di situ emang. Seharusnya kolkolah tapi di, tidak dibaca kolkolah. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Nah, ini. Seharusnya apa? Ahad lam yalid. Contoh lain dong ya Qul a'udzu rabbil falaq min syarri ma khalaq as-samaa'i dzatil burud wal yaumil maw'ud. Nah, ada kolkolahnya. أنا خامسا أنك رضا لا جد. خامسا خامسا bukan contohnya kalau menjadikan bacaan contohnya kan tapi keliru dalam hurufnya. Ayo panjangkan bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Baca orang Yaman nah. Banyak masih yang sekarang di sana Bikin apa tambah huruf tambah apa harokat tambah harokat tambah bacaan panjang contoh lain mana tadi andak anda jihad Hah? mau doa Contoh lain Enggak apa-apa Kenapa? Zalika. Contoh lain. Hah? Tak butuh, tak butuh ini. Anda ya Fuad, eh, anda ya Fauzan. Watini wa Ini Tambahan huruf situ watini wazaitun misalnya gitu. Baik, di sana ha Hah? Biwarihunna es, eh, biwarihunna. Adam Ada ghunnah ma yujib al-ghunnah atau ma tujib al-ghunnah tidak membaca gunnah yang seharusnya dibaca gunnah misal innalak innalak innalak contoh lain indak ya Rafi anna anna anna gitu dan ditasdidkan di apa ditasdidkan anna contoh lain banyak-banyak ha hunnah masuk di itu kami hunnah mimma mimma atau menggunakan yang seharusnya bukan gunnah. Contohnya, membuat gunnah yang bukan gunnah. Contohnya, minhum bacaan apa ini kira-kira? Nah, nah contoh lain. Hah? Gak apa-apa mahunna. Tidak ada ini. Menghilangkan lala menambah hunnah yang bukan hunnah. Menambah hunnah yang bukan hunnah. Siapa? Hayya ala salah. Ya enggak? Banyak kan? Hayya 'alas salah. Seharusnya hayya 'alas tidak boleh hayya 'alas salah atau iyyaka dua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. nah ini merajahnya habis waktunya. Banyak yang belum paham. Contoh lain, anda yang mahi. waj'alhu rabbi radhiya misalnya tambahan banyak yang kalau kalau demikian radhiya dibaca radhiya contoh lain kok susah sekali ya nah, mana contohnya nah itu betul itu malahan Yang bukan gunnah tapi dibaca gunnah. عندك نور alaihim waladdallin baca alaihim waladdallin misalnya dibikin gunnah dengung nandak hamzah contoh lain وإن كنتم في ريب مما كنتم في ريب misalnya anda takian contoh lain jadi sulit contohnya berikutnya yang ketujuh anda ya safe zat takir ra nah contohnya Khabir Ar-Rahmanir Rahim. Banyak. Demikian. Mana kalian nggak dimeraja? Hmm? Di meraja ini datang orang ke sini ditanya bingung. Istilahat. Ar-Rom yaitu membaca huruf dengan sepertiga harokah yang bacaan ini boleh diambil oleh seorang walaupun dia buta dan tidak boleh diambil dari orang yang tuli. Arom ma'ruf ketika akhir huruf dhammah kasrah. Contohnya nasta'in jami'an nasta'in nasta'in nasta'in Kalian baca nasta'inu. Maksudnya nasta'in cuma tinggal sepertiga. Nasta'in. Ya. Nasta'in. Kemudian matnya tinggal dua harokat karena is karena apa? Karena rom kal wasl. Jadi hukum rom itu kal wasl. Ar-Rahmanu misalnya Ar-Rahman. Kalau kokolah lebih jelas, misalnya bil haki, bacanya bil hangpi. Nah, agak bil hangpi. Demikian. nah, aslinya bil hangpo. Nah, tapi karena di Rom jadi bil hangpi. Demikian. nah. Contoh yang dhammah saya ambil contoh. Dhammah, dhammah. Dhammah kalah. Am al-haqqu. Al-haqqu. al-haqqu min rabbi. Am. Contoh lain. Dhammah. kalah. Alhamdulillah. Alhamdu. Demikian. Alhamdu. Kalau kalian baca takbir walillahil hamd, Walillahil hamd. Demikian. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Walillahil takbir, misalnya takbir aid misalnya. Walillahil hamd. Demikian. Kalau aslinya walillahil hamd, ya. Walillahil kan? Tidak boleh walillahil hamud. Nah, ini banyak kiai bang yang ngajarkan. Saya dengar di sini walillahil hamud. Nah, kenapa tidak kelabut sekalian? Hamud. Walillahil hamd. Nah. Kalau yang bukan kol-kolah maka didengar dengan jarak sangat dekat. Nasta'in. Demikian. Nasta'in. Ya dengar kalian. Nasta'in. Demikian. Nah, aslinya nasta'inu. Tapi tinggal sepertiga nasta'inu. Demikian? Nasta'in. Ini ar-rom. Ar-rom kal wasl. Jadi tinggal dua harokat. Walaupun di sana ada yang enam harokat seperti lazim min musaqqal. Wala jan. Demikian? jan Aslinya wala jan. jan. Nah, ini arom arom baca rom dibaca Wal ins Demikian. Wals dan wal ins. ins. Su ada su tinggal sepertiga. Kemudian al-ikhtilas Yaitu membaca dengan cepat Sampai hilang hurufnya sekitar 2 per 3 Walaupun terjadi perselisihan antara arom dan ikhtilas. Sebagian al-qura mengatakan ikhtilas itu ya rom, Tapi yang aja. ikhtilas lain dengan arom. Arom itu dibaca tinggal sepertiga, sedangkan ikhtilas dibaca dengan cepat sampai hurufnya sekitar apa hilang sekitar dua per Fatubu ila barikum. Demikian. Barikum. Barikum. Nah, Barikum. dibaca barikum. Demikian. Barikum. Ya, agak cepat membacanya. Ya mulkum. Ya mulkum Ya murukum, nam Ya murukum, Ya murukum, nah, habis waktunya. Jelas. Ya ada di kiraah Ad-Duri an Abi Amr. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Eh, nah. Fatubu ila bari'ikum. Ini dibaca dengan cepat. Bari'ik bari'ikum bari'ikum cepat. Atau dibaca sukun. Bari'ikum. Nah, itu aduri Abi Amr ada dua bacaan. Satunya dibaca sukun pada hamzah. Fatubu ila bari'ikum. Jami'an. Ya, au bariikum bariikum jadi tinggal cepat bacanya bariikum dengan bariikum nah Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah Yang pertama, pertama sukun. Yang kedua ikhtilas. Ya murkum yang pertama. Yang kedua ya murukum. Ya murukum. Demikian. Ya murukum. Adapun kira Hafs nasim tidak ada ikhtilas. Sekali lagi ada persisian pada Rom dan ikhtilas. Kemudian at-talfiq. At-talfiq itu mencampur qiraah ah satu dengan lainnya. Ini tidak boleh. Kita baca misalnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 'Alaihim pertama. Yang kedua alaihimu. Nah. Atau yang yang pertama membaca qiraah aku misalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdullah alaihim yang kedua alaihim enggak boleh. Atau baca ziratan ladzina an'amta alaihim enggak boleh karena zirata kalau hamzah harus dibaca ziratan ladzina an'amta alaihim. Kalau hamzah demikian. غير المغضوب عليهم ولا الضالين dhalin alaihum yang di luar diam di luar diam zirata kalau kita baca zirata harus alaihum tidak boleh zirata nah kemudian kita baca sin sesuai dengan kiraah Ibn Kathir nah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم Nah, tidak boleh campur baur antara kalau satu dengan lainnya. Kita membaca Maliki Yaumiddin. Nah, Nanti nggak boleh kita membaca kira hafaz karena lah kira hafaz dibaca maliki. Tapi kalau kita membaca maliki, nanti selanjutnya tidak boleh kita membaca kiraah hafaz karena kiraah hafaz membacanya maliki yaumiddin ada sebagian teman yang hanya sekedar menirukan saya pikir bisa kiraah maliki ternyata bukan kiraah nah, mungkin apa keliru jadi tidak boleh at-talfiq, menyapur kira satu dengan lainnya. membuat bingung nanti. Nah. Mafhum? Omah oh, tidak paham. <laughs> ya talfiq. Baiklah, subhanallah. عشان لا